لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا قال الإمام العلامة محمد بن بكر المعروف بن مقيم الجوزية في كتابه الاجتماع وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص ذلك بالمعصية Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah yang dikenal dengan nama Malik As-Saghir. Mazhab Malikiyah Al-Qayrawan. Iman adalah merupakan perkataan dengan lisan. Keikhlasan yang terdapat dalam hati dan amalan dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Inilah elemen iman perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati yang dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Inilah tiga elemen iman. Diucapkan dengan lisan yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan itu masuk ke dalam Islam. Kemudian ucapan tersebut harus diiringi dengan pembenaran dalam hati. Dengan itu akan dia masuk ke dalam iman, benar-benar beriman. Kemudian konsekuensi daripada iman ini melahirkan perbuatan, salat, zakat, puasa, haji, jihad, bersedekah, silaturahmi. Inilah tiga elemen iman. Pintunya adalah ucapan la illallah. yang mana ucapan tersebut dengan ucapan itu dia akan dikatakan menjadi seorang muslim dibenarkan dengan hatinya, dengan itu dia menjadi seorang mukmin, diamalkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Sempurnalah imannya. Berkurang amalannya, berkurang pula imannya. Tentunya amalan bertingkat-tingkat, ada yang wajib, ada yang tak wajib, meninggalkan kewajiban dia berdosa. Ya. Meninggalkan perkara-perkara tak wajib tak berdosa sunnah saja. Yang jelas iman harus ada yang tiga unsur. Kalau diucapkan dengan lisan, diiman dalam hati, dipraktekan dalam amal, solat, zakat, puasa, haji, jihad, menyambung silaturahmi, mengucapkan salam, bersedekah, dan seterusnya. Maka tak cukup iman hanya ucapan belaka. Jika hanya ucapan belaka, tak ada beda antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin sama-sama mengucapkan kalimat iman. Tak cukup iman hanyalah perucapan dengan lisan dan pembenaran dalam hati belaka. Setiap orang yang mengatakan dirinya beriman dan hatinya meyakini ucapannya harus mengerjakan konsekuensi iman berupa amal. Kalau tak ada amalan berarti dia tak beriman. Dan dalam Al-Qur'an Allah selalu menselaraskan antara iman dan amal. Innal ladina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Ini i'tiqad ahlu sunnah tentang iman. Tambahan lagi dua elemen lainnya. Yazidu. Zalika bitta'ah akan bertambah iman ini dengan banyaknya kita berbuat taat. Semakin banyak semakin bertambah iman. Hari ini baca satu juz, bertambah iman. Hari ini bersedekah, bertambah iman. Hari ini mendatangi kajian ilmu, bertambah iman. Terus bertambah, bertambah, bertambah. Hari ini banyak berzikir, bertambah iman. Yazidu dzalika bitta'ah. Dan tanda tambahnya iman adalah kelezatan yang didapatkan dalam hati, kenyamanan, ketentraman. Ketika hati kita gersang, galau menunjukkan iman sedang berkurang, turun. Maka perbanyak istighfar kalau hati itu kira-kira mulai ada padanya kegalauan, tak nyaman ada yang kurang, segera beramal. Kerjakan sholat sunnah, bersedekah, berinfak, emosional terahmi, telepon orang tua, Bantu orang di jalan yang susah, bertambah imanmu terus. Ya, wa dzalika wa yazidu bidzalika bitta'ah wa yanqusu dzalika bil ma'siyah. Yang kelima yang terakhir dan akan berkurang iman dengan bil maksiat dengan maksiat. Hari ini mata tak dijaga. Tak ditambah dengan istighfar. Jelalatan memandang haram, tak diringi dengan istighfar, tak diringi dengan penyesalan, tak diringi dengan tobat tak iringi dengan amal saleh berkurang iman. Mulailah galau hati. Telinganya pun tak dijaga. Mendengar hal yang haram, mendengar riba, mendengar riba dia diamkan. Mendengar hal-hal yang memutus hubungan antara manusia, mengadu domba semacamnya tidak dia ingkari. Mendengar musik dan seterusnya, mendengar segala macam kajian-kajian dari perdai dai yang sesat dan menyesatkan, mengurangi iman. Ya, begitulah iman. Berkurang, berkurang, berkurang hingga bisa sampai ke akar-akarnya habis punah. Ya. Dan iman terus bertambah, bertambah, bertambah sehingga sehingga pemiliknya seolah-olah telah berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sehingga pemiliknya merasa telah mengitari arsy Allah bersama malaikat-malaikat penjaga arsy. Allahu Akbar. Ya, iman ini begitu luas, lebih luas daripada samudra ketika dia meluas. Subhanallah. Sebagaimana yang telah didapati dan dirasakan oleh para ulama-ulama kita dengan banyaknya amal saleh mereka, hati mereka luas luas-luasnya. Memang jasad mereka masih di bumi, tapi hati mereka telah terbang ke langit. Allahu Akbar. Hanya kematian saja yang menghalangi mereka untuk naik kepada al-malakul al-malaul a'la, alamnya malaikat. Di langit yang sana, di langit yang tinggi sana. Ya, subhanallah. Inilah iman. Bertambah, berkurang. Dan bisa habis sama sekali terpotong, tercabut akar-akarnya ketika mengamalkan apa-apa yang membatalkan iman, kesyirikan, kekufuran, ya, murtad, ateis, meninggalkan sholat bagi sebagian ulama membatalkan iman berzina dan seterusnya. Berkurang, berkurang, berkurang sampai bisa hilang sama sekali tak ada lagi iman. Murtad ya dan billah. Karena kurangnya ilmu bertambah kuranglah ketika itu amalannya, kurang-kurang lambat-lambat habis semuanya. Tiba-tiba ada pindah agama. Anallah. Pindah menjadi non-muslim. Bapak moyangnya semua muslim, dia pindah murtad. Karena tak ada ilmu. Ya, agama ini ikhwati fillah rahimakumullah akan menjadi nikmat ketika terus kita pelajari terus dalami-dalami. Dalami tentang siapa Tuhan kita Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Ya, dalami apa perintahnya, dalami apa larangannya. Terus berusaha mencari apa perintah-perintahnya belum kukerjakan, apa larangannya yang belum kutinggalkan, terus imani semua berita-beritanya, benarkan. Allah Barulah akan terasa nikmatnya iman. Kalau sudah terasa nikmat iman, maka tak ada sama sekali pandangan berarti besar dunia ini tak ada. Meskipun di tangannya uang banyak, harta melimpah tapi tak ada di dalam hatinya. Hanya sekedar di tangannya saja. Bertambah berkurang tak peduli. Orang imannya lemah, harta berkurang stres dia. Sebagian orang gila dia, terbakar usahanya semua. Belum kan. <laughs> Tuku-tukunya lima tuku, enam tuku habis hangus semua. Menangis, Sebagiannya apa? <laughs> Gila. Iman kurang. Diambil Allah, nyawa kekasih hatinya, stres, gila. Ditinggal kekasihnya, stres, gantung diri. Iman, tak ada. Subhanallah. Dalam bab iman ini tentunya kita bertentangan dengan ahlu bid'ah. Ahlu bidah mengatakan iman itu sebagaimana pandangan khawarij, iman itu tak bertambah tak berkurang, iman itu ada sempurna atau hilang total semuanya. Khawarij, kalau ada ada sempurna, kalau hilang hilang batal semua. Kalau orang melanggar konsekuensi iman dengan melakukan dosa besar, misalnya berzina, habis menurut mereka imannya, kafir dia. Berdusta, kafir dia. Mencuri, kafir dia. Kata mereka iman tak menerima kekurangan, kata mereka. Yang ada kalau rusak dengan maksiat habis total, kafir dia. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kaum siapa? Waris. Karena itulah mereka mengkafirkan kaum muslimin yang dianggap melakukan dosa besar. Dan isu yang mereka angkat selalu dari zaman ke zaman man lam yahkum bima anzalallahu ulaika kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka mereka kafir. Ya, dari situ mereka berangkat. Penguasa berhukum bukan dengan hukum Allah kafir. Rakyat tak mengingkari kafir, kafirlah semua. Ya. Padahal hukum Allah SWT ini orang tak mengamalkan hukum Allah bertingkat-tingkat. Tak sama. Ya. Makanya ayat juga bukan hanya satu, bukan faulaikum kafirun saja, juga ada faulaikaumul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik yang tak berhukum hukum Allah. Mereka orang fasik. Dalam ayat lain, faulaikahum zalimun. Mereka zalim. Tak satu ayat. Ada zalim, ada fasik, ada kafir. Menunjukkan tak sama. Ya, mereka pukul rata semua. Ini khawarid. Mazhabnya iman itu satu. Tak bertambah, tak berkurang. Ada hilang atau sempurna. Subhanallah. Kita mengatakan tak sama iman itu. Tak sama iman Jibril sama iman kita. Tak sama iman Abu Bakar dengan iman kita. Bahkan iman para sahabat dengan iman kita tak sama. Imam yang empat dengan kita tak sama imannya. <laughs> Subhanallah. Mereka mengatakan iman satu kesatuan. Sebagian mengatakan iman cukup dengan mengakui Allah sebagai pencipta. Itulah iman. Ini pendangan ulama-ulama Jahmiyah, Jahmin Safwan. Kalau kau mengakui Allah sebagai Tuhan, dah kau beriman. Amalan nggak masuk. Ya. Mengakui Allah sebagai pencipta, engkau dianggap beriman. Dengan itu Jahmiyah mengatakan secara tidak langsung iblis itu beriman. Karena iblis juga mengakui Allah sebagai sang pencipta. Ini pandangan ulama-ulama jamiah tentang iman. Ya. Ada lagi pandangan ulama, ada lagi pandangan kelompok lainnya namanya kelompok Murji'ah. Kata mereka iman adalah ucapan dan pembenaran belaka, amalan tidak. Amalan bukan iman. Pandangan murjiah. Karena itulah orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah dia iman dalam hatinya selesai. Amalan enggak masuk ke dalam iman. Walaupun dia tak salat. Ini amalan salat ini. Tak tak menodai imannya. Imannya tetap sempurna. Ya, walaupun dia tidak mengeluarkan zakat, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, beriman sempurna imannya. Ini pandangan kaum Murji'ah. Subhanallah. Ada berapa pendapat tuh Murji'ah? Khawarij. Tambah satu lagi. <laughs> Siapa satu lagi kira-kira? Kelompok yang berikut yang ketiga, kelompok ya, yang disebut dengan nama Mu'tazilah. Ya, dalam bab berbuat dosa besar, Khawarij mengatakan dia kafir, Ahlussunnah mengatakan dia tidak kafir, dia masih muslim, mukmin tapi naqisul iman, imannya tidak sempurna. Itu orang mukmin, itu Ahlussunnah. Muncullah paham Mu'tazilah. Orang berbuat dosa besar dalam hukum dunia bukan mukmin, bukan kafir. Jadi apa? Manzilatun baina manzilatain, poros tengah antara dua posisi. Bukan mukmin, bukan kafir di dunia ini. Maka orang Mu'tazilah kebingungan kalau ditanya ini kuburnya di mana ini? Sini bukan mukmin, sini bukan kafir di mana? Di tengah-tengah kuburnya. <laughs> Mu'tazilah. Dalam hukum dunia, dalam hukum akhirat sama dengan khawarij. Orang-orang berbuat dosa besar kekal di neraka selama-lamanya, mustahil dikeluarkan dari neraka. Sehingga mereka menolak yang namanya syafaat. Tak ada syafaat. Sudah masuk neraka tak mungkin keluar. Mereka batalkan semua hadis tentang syafaat. Kalau Allah keluarkan, Allah nggak konsekuensi dengan janji-janjinya. Dia menjanjikan yang berbuat dosa neraka. Kok dimasukkan ke surga nggak konsekuensi, nggak konsekuen. Karena itulah mereka mengingkari syafaat mutlak. Ya, ini kelompok Mu'tazilah. Mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya, apa beda antara Khawarij dan Mu'tazilah bagi hukum orang makan sebesar Kata Mu'tazilah, hukuman mereka lebih ringan daripada hukuman orang-orang kafir. Kata Mu'tazilah. Khawarij hukum mereka sama dengan hukuman orang-orang kafir. Ini dalam bab iman. Kalau sunnah tidak. Iman menurut sunnah inilah yang tadi saya jelaskan. Perkataan dengan lisan dibenarkan dengan hati, diamalkan dengan semua anggota tubuh. Ya, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ini perkataan para ulama dari zaman ke zaman. Ya, Kata beliau, naqsan an haqa'iqil kamal, mengurangi kesempurnaan, hakikat daripada kesempurnaan iman. Maksiat itu mengurangi daripada kesempurnaan iman. Tentunya berbeda-beda, berkurangnya sesuai dengan jenis maksiatnya. Tentunya maksiat tak sama. Nabi mengatakan akbaru kebair, dosa paling besar, berarti di bawahnya ada lagi. Ya, jitani sabal mubiqat, jauhilah tujuh dosa besar. Berarti di bawahnya ada lagi. Ya. La muhbitan lil iman menurut ahlu sunnah. Pelaku dosa besar, pelaku maksiat tidak gugur imannya. Karena masih ada akidahnya, masih ada akar imannya masih ada. Yakinnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, mengimani Quran Kitabullah, tapi hawa nafsunya tak dapat ditaklukkannya. Sehingga akhirnya berzina, sehingga akhirnya mencuri, sehingga akhirnya menipu. Bagaimana dikatakan dia kafir? Wala qawla illa bi'amalin. Tidaklah ada perkataan kecuali iringi dengan amal. Kalau ngomong aja nggak ada iman. Wala qawla wala amala illa biniyatin. Tidak ada ucapan, perkataan, tidak ada perbuatan akan menjadi bernilai kecuali diiringi dengan niat yang benar. Ucapan saja indah. Perkataan indah. Ya. Amalannya baik tapi tak diringi dengan niat. Yang benar, niatnya dalam berucap indah, beramal indah karena dipuji manusia. Ya. Dianggap tak beriman. Ya, wala qaula wala amala wala niyata illa bimuwafaqati muwafaqati sunnah. Tidaklah ada artinya perkataan iman perbuatan iman. Niat yang benar kecuali harus disempurnakan dengan mutabaah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dengan itulah baru akan dikatakan bernilai di sisi Allah SWT. Ucapan belaka tak guna, ucapan dan perbuatan tak guna jika tidak ikhlas niatnya tak ikhlas. Ucapan Oke, okay. perbuatan oke, okay. ikhlas oke, okay. tak diterima kecuali dengan utama atau sunnah, mengikuti sunnah. Banyak yang gagal paham dalam bab ini. Banyak yang mereka kerjakan dari amal amalan yang mereka angkat mengangkat derajat mereka ke surga padahal ini adalah amalan yang menggiring mereka ke neraka karena tidak mutabaah, tidak sesuai dengan sunnah. Ini perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Bukan perkataan Syekh Muhammad bin Wahab ini, Masya Allah. Jauhnya rentang waktunya. Ya. Orang paling benci orang-orang hal bid'ah itu mendengar kata bid'ah itu benci sekali mereka. Ya, benci. Tapi mereka tak mau disebut ahlul bid'ah hasanah, enggak mau mereka. Tidak mau. Coba lah bilang. Akhi, antum ada bid'ah sana. Ya, berarti antum ahlul bid'ah hasanah. Tak mau dia. <laughs> Maunya ahlul sunnah wal jamaah. Padahal dia menghalalkan bid'ah hasanah. Ya, kita kembali mendalami lagi bagaimana akidah Ahlussunnah menurut Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirwani rahimullah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa annahu la yukaffiru ahadan la yukaffaru ahadun. Ah, naam. Wa annahu la yukaffar la wa annahu la yukaffaru ahadun min ahli yukaffaru وأنه لا يكفر أحد أحدا من أحد أحد من أهل طيب. القبلة بذنب وإن كان كبيرا ولا ولا يحبط الإيمان غير غير الشرك بالله تعالى كما غير الشرك بالله تعالى كما قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك وإن الله لا يغفر 'amaluk wa inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن على العباد وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب Tidak boleh dikafirkan orang-orang yang masih beragama Islam yang menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah dengan sekedar berbuat dosa wa in kana kabiran walaupun dosanya besar walaupun dia membunuh tak bisa kita kafirkan dia. Kenapa tak bisa? Karena Allah tidak mengkafirkannya. Bahkan Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berkelahi, berbunuh-bunuhan. Ya, fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatil lati tabghi. Kata Allah Subhanahu taala, ya, tentang orang-orang beriman kalau mereka berselisih, Ta'ifatan minal yaqtatalu fa aslu bainahuma. Andai kata dua kelompok orang beriman berselisih sampai mereka berperang, damaikan antara keduanya. Berperang kondisi kondisinya bunuh membunuh. Tapi Allah masih menyebutkan kedua-duanya dengan lafaz orang-orang beriman. Jika dua kubu orang-orang beriman berperang, berarti dua-duanya masih dianggap beriman. Tak kafir. Ya, jadi tak boleh dikafirkan seseorang pun yang menghadapkan wajahnya ke kiblat hanya dengan melakukan dosa besar. Ya, wala yahbitul imana ghairu syirk billahi ta'ala tidaklah ada yang menggugurkan iman kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala selainnya enggak gugur yang menggugurkan syirik menyekutukan Allah apa contoh kesyirikan banyak kesyirikan dalam perbuatan banyak berdoa kepada selain Allah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya meyakini jimat mendatang manfaat, meyakini kuburan keramat mendatang manfaat, menolak mudarat ini semua syirik besar. Tidaklah ada yang membatalkan iman kecuali syirik. Ini membatalkan iman. Datang ke dukun, yakin apa dikatakan dukun. Subhanallah, batal imannya. Pembatal keimanan ini. Apalagi jadi dukun. <clears throat> jadi dukun ya buka praktik perdukunan, jelas gugur imannya. <clears throat> secara umum, <clears throat> adapun secara individu <clears throat> tidaklah bisa kita katakan engkau kafir gugur iman. Karena harus ada syarat-syarat mengkafirkan seseorang, tapi hukum umumnya ya hukum umum. kita harus dapat membedakan antara hukum general dengan hukum individu yang bergantung kepada jenazah yang telah meninggal yang dia keramatkan <clears throat> meminta kepadanya berdoa kepadanya menyembelih untuknya tapi kuburannya kita katakan kafir <clears throat> secara umum <clears throat> tapi jika ada si A si B si C melakukan hal perbuatan tersebut tak bisa langsung dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dia harus dipanggil dia harus ditanya dia harus dibantah subatnya, dijelaskan, diyakinkan, dipahamkan. <clears throat> Ada proses. <clears throat> disuruh bertobat, disuruh rujuk. Jika tak mau, diberi tempo tiga hari berpikir ulang. Ini semua yang kau yakini salah. Barulah jatuh vonis kafir. Yang menjatuhkannya bukan setiap orang, tapi ulama yang ditunjuk pemerintah menegakkan hujah. Ketika dia hukum kafir, Ketika itulah baru berlaku berbagai macam konsekuensi kafir. Penggal kepalanya, dipisahkan dengan istrinya, tak dibagi arti warisannya, dikuburkan di tempat orang kafir dan semacamnya. Jadi kaidahnya bukan setiap orang melakukan kekafiran langsung dihukumi kafir, menunjukkan rahmatnya lusunnah. <clears throat> Bukan semua orang yang mengucapkan kata-kata kafir individunya dikafirkan kecuali telah tegak syarat-syarat tadi. <clears throat> Kama qala subhanahu Allah yang berfirman subhanahu wa taala lain asyrakta ya Muhammad jika engkau melakukan kesyirikan layah batanna amaluka akan gugurlah amalan-amalanmu. Ini menunjukkan syirik menggugurkan amal. Subhanallah. Lepas semua jimat campakkan semua apa namanya itu. Benda-benda yang keperamat, buang semua. Tangkal-tangkal raja-raja, buang semua. Jangan pernah kedatang ke dukun. Apapun nama yang mereka sebut, apakah orang pintar, kiai, macam-macam, orang pandai. Tinggalkan mereka, kufur dengan mereka, mereka dajjal-dajjal. Baru akan sempurna iman. Dan ayat yang lain menunjukkan bahwasanya hanya syirik saja yang menggugurkan iman, yang lainnya tidak adalah firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah enggak mengampuni orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan akan mengampuni selain itu kepada siapa dikehendakinya. Selain daripada syirik yang dilakukan seorang, masih ada peluang Allah mengampuninya nanti di hari kiamat. Kalau dia tak sempat tobat di dunia. Naam, tafadhal. <coughs> وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم كما قال تعالى وأن على العباد حفظة وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم كما قال تعالى وإن عليكم لحافزين كراما كاتبين قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكتب ابن مجد القرواني رحمه الله Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Malik As-Saghir bahwasanya kita meyakini hamba-hamba itu ada malaikat-malaikat yang Allah utus menjaganya mengawasinya menulis apa yang mereka amalkan Allahu Akbar ya iman kita itu berkurang ketika kita tak peduli kiri kan ada malaikat tetap bermaksiat iman kita kurang ya mau ngomong yang tidak benar kiri kanan ada malaikat, tetap ngomong tak benar, imannya kurang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidin." Sungguh atas kalian dikirimkan Allah para malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin. Mereka menulis. Mereka makhluk-makhluk yang mulia. Banyak-banyaklah kita menangis atas dosa-dosa kita yang telah kita buat. Tak malu kita kepada malaikat yang menulis kiri kanan. Tak malu kepada Allah yang melihat kita as-sami'ul basir. Masih tetap kita lakukan. Allah musta'an. Allah maghfir lana zambana. Semoga Allah mampu dosa-dosa kita. Allah Akbar. Ya. Maka cepatlah kita kembali bertobat kalau kita merasa salah. Beristighfar, menangis, sujud. Allah. Di antara hikmah orang berdosa kata Ibnu Qayyim rahimahullah agar orang tidak sombong. Agar seketika dia tahu dia hamba yang begitu lemahnya, hinanya tanpa bantuan Tuhannya, tanpa bantuan Tuhannya dia akan takkan dia takkan pernah selamat. Orang tak pernah berdosa sombong, tapi ketika dia berdosa sadar dia semakin bertambah takutnya kepada Allah. Berlinanganlah air matanya dengan dosa yang diperbuat, dengan itulah Allah merahmatinya. Lepas dari dosa? Mustahil. Ya. Semakin khusyuk dia beribadah dengan dosa yang dia buat. Ingat dosa menangis, ingat dosa takut. Ya. Ini diantara hikmah adanya dosa. Bukan menyuruh kita berbuat dosa, tapi ini hikmahnya. Ya, dengan itulah ada nama Allah At-Tawwab, Tuhan yang Maha Penerima Taubat. Kalau enggak ada hamba yang berdosa, tidak akan pernah ada nama Allah At-Tawwab, taubat. Dan ternama Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Ghafur. Kalau tak pernah berbuat dosa manusia, tak ada nama Allah Al-Ghaffar, tak ada Al-Ghafur. Allah. Maka dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Insya' Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri yang bertakwa, orang yang berbuat dosa seketika sadar. Beristighfar, taubat kepada Tuhannya. Alladzina idza fa'alu fahsyatan dzakarullaha Kalau mereka buat dosa seketika ingat Allah, seketika mereka minta ampun untuk dosa mereka. Allahu Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah ada kalimat yang terucap kecuali di sisi kiri kanannya ada malaikat-malaikat yang mencatat, raqibun, yang terus memantau atidun, yang tak pernah terluput. Tak pernah terluput. Kalau kita merekam, kadang-kadang ada yang luput, kadang-kadang tak jelas. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang habis baterai di tengah. Malaikat tak ada habis baterai. Lengkap semua apa yang kita ucapkan. Allah Akbar. Naam Syekh. Wa anna malakal mauti yaqbidul arwaha kullaha biiznillahi ta'ala mata sya'a kama qala ta'ala. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum. Asmuka. Berkata Ibn Abi Zaid al qurwani kita mengimani bahwasanya ada malakul mauti. Ini nama yang benar dari Allah, bukan Izrail. Izrail yang terkenal bukan nama malaikat pencabut nyawa karena hadisnya tak sahih. Yang sahih adalah malakul maut. Ini nama yang Allah berikan dalam Quran. Bahwasanya malakul maut kita imani akan mencabut ruh-ruh manusia seluruhnya dengan izin Allah Kapan Allah mau? Kita ini sekarang masih menyatu antara ruh dan badan kita. Akan datang masanya Allah suruh pisahkan antara ruh dan badan. Itulah namanya kematian. Sungguh tak diketahui kapan kematian datang. Allah. Ada artis buat kemana kita mau pergi? Siapa tahu? Subhanallah. Tak, ditabrak, mati, tewas di tempat. Semua kita tahu kemana kita pergi. Ilallah, kita akan pergi kepada Allah. Cepat atau lambat. Inna lillah wa inna lahir raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan berpulang kepadanya. Kemana kau pergi? Kepada Allah Jalla wa'ala. Kapan? Tunggu masanya datang. Kemana-mana pun kita pergi, di dunia ini akan kembali kepada Allah jua Ya. Maka Ta'ala Allah berfirman, "Qul katakan Muhammad, ya tawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum akan mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugaskan untuk kalian." Namanya malakul maut. Kapan? Wallahu alam. Kata Allah, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu." Taklah ada satu pun dia yang tahu di bumi mana dia meninggal. Tak tahu kita apakah di tamiangnya nanti rumah kita di dunia ini terakhir. Apakah ada sungai panas. Tak tahu kita. mungkin bukan di tamiang, <laughs> bukan di sungai panas. Bukan di Batam, mungkin di Surabaya, <laughs> mungkin di Jakarta, mungkin di Medan, mungkin di dalam laut. Mungkin di atas udara matinya. Mungkin di hutan. Tak ada yang tahu. Yang jelas pasti datang siap-siapkan sajalah bekal masing-masing kita berupa amalan saleh, zikrullah, menimba ilmu, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Nah, Syekh. Wa annal khalqa mayyituna bi ajalihim. Wa annal khalqa mayyituna bi ajalihim. Sesungguhnya makhluk itu akan mati ketika telah tiba ajalnya. Sekarang kita masih bisa datang, duduk, bersimpu, ketawa, menangis karena masih ajal ada. Akan datang ajal pun datang pula selesai. Naam. Fa arwahu ahli sa'adati baqiyatun mun'amatun ila yaumil qiyamah. Wa arwahu ahli syiqai wa arwahu ahli ah-, wa arwahu ahli syiqai fi sijjin mu'azzabatun ila yaumiddin wa anna syuhadaa ahya'un inda rabbihim yurzaqun. وأن عذاب القبر حق وأن المؤمنين يفتنون في في قبورهم ويضغطون ويسألون ويثبت الله منطق من أحب تثبيته Nah, Farwahu ahli sa'adah, maka ruh orang-orang yang berbahagia, beruntung, orang beriman, baqiyatun, muna'amatun, maka akan tetap dalam kenikmatan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Subhanallah. Kenikmatan bagi orang beriman itu bukan di dunia ini, nanti ketika mati. Dari situlah bermula kenikmatan yang abadi sampai hari kiamat. Di dunia ini kenikmatan yang hanya mimpi saja. Mimpi jumpa bidadari, mimpi nikah dengan bidadari, terbangun ternyata masih istriku yang dulu juga. Inilah dunia. Kita akan terjaga daripada mimpi kita ketika mati. Baru terbuka mata tuh, Baru tahu inilah kehidupan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu. Law kanu ya'lamun. Sungguh negeri akhirat itulah kehidupan. Kalau mereka tahu dunia ini hidup main-main ya ini. La, laibun wa lahwun. Tenda gurau, permainan. Fakhurun bainakum. Berbangga-bangga. Tengoklah status-status orang. Bangga anaknya sarjana, bangga dirinya hebat, bangga. Kebanggaan, tafakhurun. Bainakum antara kalian turun berlomba-lomba memperbanyak fil amwal dalam harta wal aulad anak-anak inilah dunia. Allah. Jadi hakikat ruh itu akan mendapatkan kenikmatan yang kekal setelah pindah daripada bumi yang penuh dengan kotoran ini. Allah. orang-orang beriman tak layak takut kepada kematian. Itulah masanya dia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan, dengan rombongan para sahabat, berjumpa dengan nabinya, dan seterusnya. Ya. Mereka merindukan hal ini tapi dilarang mati, dilarang meminta kematian. Karena kehidupan Allah berikan itu baik bagi mereka untuk menambah bekal. Kata Nabi, "La yatamanna ahadukumul mauta." Jangan sampai kalian minta-minta mati di durrin nazala bihi gara-gara ada musibah datang melandanya. Tak boleh. Wa ah, arwahu ahli syaqa fi sijjin. Adapun ruhnya orang-orang yang binasa, celaka, orang-orang bermaksiat, munafikun, kafirun, musyrikun, mulhidun, ateis, komunis, semuanya mereka fi sijjin. Alam penjara diazab sampai hari kiamat. Wa anna syuhadaa ahya'un inda rabbihim. Adapun arwahnya para syuhada tetap hidup di situhan mereka. Yurzakun mereka diberi rezeki Arwahnya para syuhada hinggap dalam burung-burung di surga terbang kemana dia mau. Subhanallah. Wa anna al qabr haqqun dan sungguh meyakini ahlu sunnah azab kubur itu azab kubur itu ada. Wa al mu'minina yuftanuna fi kuburihim. Mereka yakin orang-orang beriman nanti masuk ke dalam liang kubur, dalam alam kubur akan difitnah. Maksudnya akan diuji, ditanya malaikat. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi yang diutus kepadamu? Apa ilmumu? Apa kitabmu? Apa agamamu? Akan ditanya. Wayudqatun, wayus'alun. Kita meyakini setiap orang, manusia, apapun dia, siapapun dia, bahkan nabi-nabi pun akan yudqatun. Mana yudqatun? Akan dijepit oleh bumi. Semua. Tidak ada kecualian. Kata Nabi, andai kata ada orang boleh selamat daripada jepitan tanah ketika dalam malam barzak, akan selamatlah saat, tapi saat pun tak selamat. <laughs> Masya Allah. Jadi cuman Takut kita. Ulama menyebutkan berbeda antara jepitan bumi terhadap orang beriman dan orang kafir. Bumi ini adalah ibu kita, asal kita, Terkala kita kembali kepada ibu kita lama tak berkunjung, akhirnya pulang kembali ke ibu. Ibu itu begitu kuat menjepit sang anak, memeluknya. Begitulah kerinduan bumi kepada orang-orang beriman. Nah, itulah tafsirannya. Subhanallah. Bayangkan anak-anak lama tak pulang, jumpa ibu dipeluk ibu kuat-kuat tak mau dilepasnya. Begitulah ad dalam kubur, bukan azab. Tapi bagi orang-orang yang bermaksiat, Subhanallah. Ya, maka jepitannya adalah benar-benar jepitan memporak-porandakan dirinya. Dan mereka akan ditanya, wa yatsabbitullah man man ahabba tathbitah. Ketika itulah Allah akan mudahkan, Allah akan beri taufik, ilham, petunjuk orang-orang yang dia inginkan, yang dia kehendaki untuk menjawab dengan mudah. Allahu akbar. Ya. Siap-siaplah kita semua akan berjumpa dengan alam kubur. Siap-siaplah kita untuk menjawab pertanyaan dan itu semua pertanyaan akan dijawab dengan bukti amal, bukan dengan omongan, bukan dengan dihafal-hafalkan. Tak ada gunanya tiap hari kita ngapal-ngapalkan. Jika datang kepada malaikat dari siapa Tuhan mengatakan Allah, tak ada guna, bukan dihafalkan. Amal yang buktikan. Ustaz, bagaimana seorang nanti di akhirat jika semasa hidupnya sholatnya sekali-sekali saja, apa sebaiknya amal anaknya untuk dia? Ahlu sunnah berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan kalau dia meninggalkannya karena malas. Kalau yang mengatakan mengkafirkan, mereka mereka meyakini akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Yang mengatakan tak kafir kata mereka berarti masih ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah maka boleh dimintakan untuknya doa dan diserahkan urusannya kepada Allah karena ini merupakan dosa besar sebagaimana dosa-dosa lainnya. Wallahu tabaraka ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahi alamin.